Prinsip bersaudara di atas dasar keislaman dan keimanan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya mukminin itu bersaudara. Mereka saling bersaudara, mereka saling mencinta, mereka saling menghormati, saling menyayangi, saling menegur, saling bantu membantu. Prinsip yang sangat mulia, yang sangat indah yang disampaikan dalam ayat tersebut di atas yang apabila dilaksanakan oleh kaum muslimin dalam kehidupan keseharian mereka akan tercipta suasana yang islami tercipta suasana yang menyenangkan ukhuwah islamiyah karena Khanafatina azakumullah dalam Islam Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam memberikan bimbingan-bimbingan dan prinsip-prinsip yang lain sebagai upaya untuk menjaga ukhuwah sebagai upaya untuk melanggengkan ukhuwah Islamiyah di antara prinsip itu ialah apa yang disampaikan Rasulullah SAW ketika beliau sedang berhaji wada' ketika beliau sedang berada di Mina ayyamu Mina disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga datang dari sahabat Abu Bakar Ats-Tsaqafi radhiyallahu an Disebutkan ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada Haji Wada, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Ayu yaumin haza, Hari apa ini? Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Karena mereka khawatir harinya akan dirubah. Belum mengatakan alaisa hadza yauman nahr? Bukankah ini adalah hari nahar? Mereka mengatakan bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah ini merupakan hari nahar. Beliau bertanya lagi, ayu syahrin hadha? Bulan apa ini? Mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Karena mereka khawatir dirubah nama bulannya. Beliau mengatakan alaisa hadha syahrul haram? Bukankah ini merupakan bulan yang haram? Mereka mengatakan bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, ayu baladin hada? Negeri apa ini? Mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Karena khawatir dirubah nama negerinya. Maka Rasul mengatakan alaisa hadzal baladul haram? Bukankah ini merupakan negeri haram? Mereka mengatakan betul ya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW pada khutbah Haji Wada yang itu merupakan akhir-akhir masa kehidupan Nabi kita Muhammad alaihi salatu Beliau memberikan pesan sekaligus itu merupakan prinsip besar yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin di antara mereka. Belum mengatakan ketika itu fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada maka sesungguhnya darah-darah kalian harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini di bulan ini dan di negeri ini sebagaimana haramnya hari nahar di bulan haram di negeri haram ila akhir hadis sampai akhir hadisnya Rasulullah alaihi salatu khutbah ini khanafatina azakumullah di dalamnya mengandung prinsip yang sangat agung yang sangat mulia Prinsip yang menegaskan bahwasanya hukum asal darah seorang muslim haram ditumpahkan. Hukum asal harta benda seorang muslim haram diambil. Dan hukum asal kehormatan seorang muslim haram untuk dijatuhkan. Keharoman darah, harta dan kehormatan muslimin ini disamakan oleh Rasulullah SAW seperti haramnya yaumun nahr seperti haramnya bulan haram dan seperti haramnya negeri haram betul-betul menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi yang sangat mulia dalam Islam Khonafidina'azakumullah yang menjadi pembahasan kita sekarang ini ialah Arabul Muslimin yang berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin. Dalam nas hadis di atas tegas menunjukkan bahwasanya kehormatan muslim itu sangat mulia. Kehormatan muslim sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Kedudukannya sama dengan Yaumun Nahr. Sama dengan bulan haram. Sama dengan negeri haram. Kalau kita dilarang, diharamkan untuk menumpahkan darah pada hari itu, di bulan itu, di negeri itu. Begitu pula kita diharamkan untuk menumpahkan darah muslim, mengambil da mengambil harta seorang muslim dan diharamkan pula untuk menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Oleh karena itu Allah dalam banyak ayat dan juga dalam banyak hadis Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang haramnya menjatuhkan kehormatan muslim dengan berbagai macam cara. Dijelaskan larangan-larangannya, dijelaskan hukum-hukumnya, dijelaskan tentang hukumannya di dunia dan di kiamah nanti. Menjatuhkan kehormatan seorang muslim itu sangat banyak bentuk dan ragamnya yang semuanya diharamkan dalam Islam. Di antaranya ialah dalam bentuk asab wasyatb. Dalam bentuk cacian dan makian terhadap seorang muslim dengan tanpa hak. Pada kesempatan kajian kita kali ini hadis yang kita baca ialah hadis yang ke 20 dari kitab Al-Arba'in di Madhab Salaf pada bab yang ke-30 juga disebutkan oleh muallif rahimahullah hafizahullah bahri musabbil muslim wa muqatalatih haramnya mencela seorang muslim dan haramnya memerangi muslim ini salah satu di antara bentuk menjatuhkan kehormatan muslim. Dengan cara mencelanya, dengan cara mencacinya, dengan cara memaki-maki dia, dengan jatuh kehormatan dia, dengan tanpa hak. Lalu kemudian muallif hafizahullah membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim An Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun mencela mencaci seorang muslim itu tindakan kefasikan dan memeranginya tindakan kekufuran. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam hadis ini pun juga sangat jelas disebutkan barakallahu Tindakan mencela seorang muslim dengan tanpa hak merupakan kefasikan yang namanya kefasikan merupakan tindakan dosa besar. Yang namanya kefasikan itu tindakan yang haram. Dikarenakan di, dihukumi fasik, maka mencela seorang muslim dihukumi haram. Nam, pelakunya dinyatakan fasik. Ketika dia mencela dan mencaci maki seorang muslim, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firmannya di Al-Hujurat larangan-larangan yang berkaitan dengan masalah ini setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya mukmin itu bersaudara Allah meneruskan di ayat yang setelahnya hal-hal yang dilarang dalam Islam yang apabila diterjang oleh kaum muslimin akan bisa merusakkan ukhuwah Islamiyah. Di antara yang dilarang ialah mencela kaum muslimin, merendahkan kaum muslimin, membuat gelar-gelar yang buruk untuk kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wahai orang-orang beriman janganlah ada suatu kaum yang merendahkan, yang menjelekkan, yang melecehkan kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang direndahkan tadi lebih baik daripada kaum yang menjelekkan. Begitu pula kaum wanita. Jangan mencela atau merendahkan wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang dilecehkan, yang direndahkan itu lebih baik daripada wanita-wanita yang mencela, yang merendahkan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu alqab. Dan kalian jangan saling mencela, jangan, jangan saling mencibir. Wala tanabazu bil alqab. Jangan pula kalian membuat gelar-gelar yang membuat orang lain lari. Membuat gelar-gelar penghinaan yang membuat orang lain lari daripadanya. Sampai akhir ayat. Dalam ayat ini dilarang yang namanya sukhriyah. Pelecehan, tindakan merendahkan. Dilarang yang namanya al-lamz, celaan-celaan, cacian-cacian, cibiran-cibiran, sindiran-sindiran yang merendahkan. Dilarang yang namanya tanabuz bil alqab, membuat gelar-gelar buruk, merendahkan orang lain dengan itu. Dilarang pun la yasfar dan hukum larangan adalah haram. Di situ Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman mengisyaratkan kata para ulama di antara sifatnya kaum mukminin di antara ciri-ciri umat Islam mereka tidak melecehkan orang lain mereka tidak mencaci maki orang lain mereka tidak menjuluki orang lain dengan gelar-gelar yang buruk untuk menjatuhkannya. Itu bukan sifatnya umat Islam, bukan sifatnya kaum mukminin. Sifatnya umat Islam meninggalkan larangan-larangan tadi. Diperkuat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi hasan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Laisal mu'minu bitta'an walal la'an wala fahish wala badhi." Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin itu bukanlah tukang celak, bukan tukang mencelak, bukan tukang mencaci maki, bukan pula tukang melaknat, bukan pula orang yang kotor ucapannya, bukan pula orang yang kasar tutur katanya. Itu bukan sifatnya orang beriman, bukan tukang celah, bukan tukang laknat, bukan orang yang kotor ucapannya, bukan pula orang yang kasar tutur katanya. Itu bukan sifatnya orang yang beriman kata Rasul. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu yang dipanggil umat e, orang-orang yang beriman. Lalu akhlaknya siapa ya Pak? Jawabannya akhlaknya orang fasik. Yang biasa mencaci maki, yang biasa mencela, yang biasa melaknat, yang biasa dengan omongan-omongan yang kotor, yang keji, dengan tutur kata yang kasar, yang tidak ada sopan santun, tidak ada kelembutan, itu merupakan sifatnya orang yang fasik. Sibabul muslimi fusukun wa kitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu kefasikan. Kefasikan dan memeranginya ialah kekufuran. Barakallah. Naam. Ini sekali lagi menunjukkan ekonomi haramnya tindakan as-sab'u mencela dan mencaci maki kaum muslimin dengan tanpa hak itu merupakan tindakan yang menjatuhkan kehormatan seorang muslim dihukumi fasik bukan sifatnya orang-orang yang beriman. Baik. Di antara perbuatan yang juga bisa menjatuhkan kehormatan seorang muslim ialah al-la'n melaknat mereka ini lebih parah lagi dari semata-mata mencela dan mencaci mencela, mencaci saja dinyatakan kefasikan, dinyatakan keharoman, apalagi yang kedua ini lan, melaknat, melaknat seorang muslim dengan tanpa hak. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Thabit ibnu Dhahak dari sahabat Thabit ibnu Dhahak radhiyallahu anhu Rasulullah SAW menyatakan walahnul mu'mini kaqatlih melaknat seorang mukmin itu sama seperti membunuh seorang muslim seorang mukmin laknul mu'mini kaqatlih melaknat seorang mukmin seperti membunuh dia apa hukum membunuh seorang mukmin jawabannya haram, dosa besar. Kalau membunuhnya dengan tanpa sengaja, kena diat, kena hukum kisos. Kalau hukum kalau dengan sengaja diancam dengan neraka jahanam, diancam dengan murka Allah, diancam dengan lakatnya Allah dan beragam ancaman yang lain yang dinaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Melaknat seorang mukmin hukumnya sama seperti membunuhnya. Barakallahu fikum ya dengan bahasa-bahasa laknat barakallahu lebih parah lagi ya kan hukumnya disebutkan dalam riwayat muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW menjelaskan tentang nasib orang-orang yang suka melaknat di yaumul qiyamah nanti dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu dia mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasul, "Innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat di hari kiamat nanti mereka tidak bisa menjadi saksi. Tidak bisa pula memberi syafaat. La yakununa syuhada. Mereka bukan sebagai syuhada, bukan sebagai saksi-saksi sebagaimana kaum muslimin yang lain. Mereka tidak pula bisa memberikan syafaat sebagaimana mukmin-mukmin yang lain. Itu merupakan ancaman yang sangat keras dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini semuanya khonaftina azakumullah sekali lagi menerangkan kepada kita melaknat seorang mukmin, seorang muslim hukumnya haram termasuk dosa besar. Dan tindakan yang semacam itu sekali lagi membuat muslim tadi jatuh kehormatannya. Sehingga dia melaksanakan dosa yang berlapis-lapis yang pertama dia menjatuhkan kehormatan muslim dengan tanpa hak. Yang kedua dia melaknat. Yang namanya laknat itu lebih tinggi daripada sebuah syatam. Lebih tinggi daripada mencaci maki, daripada mencela. Sehingga dosa dia berlipat-lipat ganda barakallahu fikum. Juga ekonomitina azakumullah. Di antara tindakan yang juga bisa menjatuhkan kehormatan kaum muslimin ialah ramyul mu'min bil fisqi awil kufur bighairi haq menuduh seorang mukmin sebagai orang fasik atau sebagai orang kafir dengan tanpa hak Itu merupakan tindakan yang sekali lagi tidak semata-mata menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Tapi lebih parah daripada itu menjulukinya sebagai orang fasik. Bahkan lebih parah lagi menjulukinya sebagai orang kafir. Mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan atau menfasikkan kaum muslimin. Ini pun juga tindakan yang lebih haram lagi disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu Rasulullah SAW pernah bersabda La yarmi rajulun rajulan bil fiski awil kufri illa irtaddat alaih Illam yakun sahibuhu kadzalik. Yang artinya tidaklah ada seseorang laki-laki yang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran melainkan tuduhan itu akan kembali kepada diri sendiri apabila orang yang dituduh tidak demikian keadaannya Tidaklah ada seorang laki-laki yang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepada diri sendiri, sendiri makan tuan, apabila yang dituduh itu tidak demikian keadaannya. Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Al-Imam bukhari dalam sahihnya. Naam. Disebutkan dalam lafaz yang lain Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahadahuma kata Rasul. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai orang kafir maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau ternyata yang dituduh betul-betul kafir ya sudah. Tetapi kalau bukan orang kafir maka tuduhan itu akan kembali kepada diri dia sendiri. Menuduh diri sendiri sebagai orang kafir. Hadis hadis ini karena menerangkan dengan tegas kepada kita larangan menuduh orang lain kafir, larangan menuduh orang lain fasik. Ini dilarang dengan keras. Dari sisi kalau ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti dengan benar, maka kembali lagi kepada dirinya sendiri. Artinya dia telah mengkafirkan dia dirinya sendiri, dia telah menfasikkan dirinya sendiri. Allahul musta'an. Ini Allah lebih parah lagi daripada sekedar mencaci maki, lebih parah dari sekedar mencela, dari sekedar merendahkan, melecehkan, lebih parah dari sekedar melaknat. Sebab sudah menfonis Dia sudah berani Mengkafirkan seorang muslim Dia sudah berani Menfasikkan seorang muslim Masuk dalam kategori ini Dia berani Memubtadikan seorang muslim Dengan tanpa hak Allahul Musta'an Sekali lagi ini semua tindakan-tindakan yang haram Tindakan-tindakan dosa besar Yang dikecam dalam Islam dan tindakan-tindakan yang bisa menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Saya bawakan dari mulai yang paling rendah, naik ke atas, naik ke atas sampai yang paling parah. Ujung-ujungnya ialah takfir, mengkafirkan muslim dengan tanpa hak, sudah masuk dalam kerangka pemahaman kaum khawarij. Kemudian dengan azakumullah, termasuk tindakan yang juga menjatuhkan kehormatan seorang muslim yang umum sekarang yang saya bahas yang umum di tengah-tengah masyarakat kita dengan tanpa mereka sadari mereka melakukannya dan justru itu merupakan tindakan yang diharamkan oleh agama tindakan yang juga dosa besar merusak ukhuwah tapi masyarakat gitu umum. Di antaranya ialah al riba Mengribai seorang muslim dengan tanpa ada alasan yang syar'i. Riba ya. Ketika Rasulullah Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu melarang umat Islam untuk berbuat riba. Belum mengatakan atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu riba? Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Belum mengatakan zikruka akhaka bima yakrah. Riba itu ialah engkau menyebut saudara kamu yang muslim dengan sesuatu yang dia benci, yang dia nggak suka menyebut sesuatu, menyebut saudara kamu yang muslim dengan sesuatu yang dia nggak suka. Ada riba. Termasuk riba menjuluki dia dengan julukan-julukan yang buruk. Termasuk riba menyebutkan kejelekan-kejelekan dia, aib-aibnya, cacat-cacatnya. Riba. Ada yang tanya ya Rasulullah, "Ara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau pada saudaraku itu persis ada seperti yang saya sampaikan? Saya nggak mengada-ngada, betul-betul ada. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "In kana fi akhika ma taqul, faqad tabtah." Kalau ada, betul-betul ada pada saudara kamu itu apa yang kamu sampaikan, berarti kamu telah menghibai dia. Kalau tidak, Fakad eh, Kalau ternyata tidak ada, kamu merekayasa, kamu mengarang-arang, maka sungguh kamu telah berbuat dusta atas namanya. Foto kainai. Hah? Kalau seperti yang ada pada dia, riba. Kalau tidak ada sama dia, namanya bukan tuduhan dusta. Semuanya tindakan dosa besar yang dikecam, yang diharamkan dalam Islam. Riba. Dalam Al-Quranul Karim, riba itu diumpamakan seperti memakan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma fihi maita fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kamu menyukai memakan bangkai saudaranya? Tentu dia akan membencinya. Itu menggambarkan tindakan yang sangat haram, tindakan yang sangat dikecam, dosa yang sangat besar meribai saudaranya. Riba itu di mana-mana. Sudah menjadi kebiasaan umum kaum muslimin wal muslimat. Tambah lagi wal muslimat. Sudah biasa. Di mana-mana. Duduk sama-sama muncul ribahnya Bincang-bincang dengan sama-sama ibu-ibu muncul hibahnya. Eh, ada kumpulan PKK muncul hibahnya. Kumpulan RT RW muncul hibahnya. Ada cangkruan muncul hibahnya. Majelis gahwa muncul hibahnya. Majelis syahi lagi minum teh bareng-bareng muncul hibahnya. Ya Pak ya. Sesuatu yang sudah umum di mana-mana. Padahal tindakan itu diharamkan dalam Islam termasuk tindakan dosa besar dan bahkan menjatuhkan kehormatan muslim tadi dengan tanpa ada uzur yang syar'i. Dan rasanya majelis itu tidak asik kalau tidak ada hibahnya. Ya Pak ya? Nah, kalau cuma polos gitu kurang enak. Nah ketika sudah mulai membahas tentang seseorang Nah itu gayeng iya, itu. Wasik itu gimana nu? Ya itu gini. Rame. Yang tadinya ngantuk jadi melek. nah yang tadinya minum teh satu gelas jadi bergelas-gelas. Yang tadinya majelis cuma setengah jam jadi berjam-jam dikarenakan ada bumbu riba. Allahul musta'an. Sekali lagi padahal itu merupakan tindakan yang diharamkan dalam Islam dosa besar dan menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Ribah dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syar'i. Allahul musta'an. Dan juga yang Tindakan yang lain yang juga menjatuhkan kehormatan muslim yang umum dilaksanakan oleh kaum muslimin terutama muslimin yang awam yang jauh dari agama ialah tindakan al istihza tindakan apa ya kan al istihza mengolok-olok mengolok-olok seseorang muslim Istihza di sini ragamnya banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang istihza dengan fisik, mengolok-olok, mengecek fisiknya. Dan fenomena yang umum di masyarakat istihza dengan amalan-amalan sunnah yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau yang namanya istihza fisik Jangan tanya, ya saya, Hmm? Mentang-mentang dirinya kece. Gitu kece bahasanya. Mentang-mentang dirinya kece. Ngelihat ada orang yang sedikit kurang kece gitu. Muncul sisanya. Hah? Lagi ngobrol gitu. Eh, dasar orang ireng. Mulai. Eh, dasar orang hitam. Hmm, mulai lagi. Terus muncul itu. Pelecehan demi pelecehan. Mengolok-olok seorang dengan fisiknya. Entah mengolok-olok uh, warna kulitnya. Atau rambutnya. Atau apanya. Atau apanya. Biasa. Bisa ya. Barakallah itu. Dan yang lebih parah lagi ialah ketika dia mengolok-olok seorang muslim dikarenakan amal-amal sunnah yang dilakukan lewat melewati orang yang memelihara jenggotnya mengeluarkan suara Hah? suara ya kan nah itu dia eh, istizat melewati seseorang yang sarungnya di atas mata kaki celana di atas mata kaki langsung ah, banjir banjir banjir banjir banjir banjir ayo awas ada air banjir dan yang lainnya perkara yang biasa umum di kalangan kaum muslimin yang semacam itu. Allahul musta'an. Padahal istihza ini tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Rasul mengatakan bihasbi mri'in minasyar ayah akhahul muslim. Cukuplah orang itu dikatakan jahat, dikatakan jelek ketika dia merendahkan, melecehkan saudaranya yang muslim. Kalau sampai pada tingkat yang dilecehkan itu adalah agama Islam, sunnahnya Rasulullah SAW, kafir. Dikafirkan oleh para ulama. Mereka memperinci seperti Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah ketika ditanya masalah ini memperinci. Kalau dia mengolok-olok mengejek fisik orangnya dosa besar. Merupakan riba yang diharamkan. Tetapi kalau yang dia olok-olok itu Yang dia ejek itu Sunnah Rasul Atau agama yang dibawa orang tadi Atau prinsip-prinsip yang dibawa sama orang tadi Maka dikatakan kafir Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran di at tawbah Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi Kuntum tastahzi'un La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian mengolok-olok, mengecek-ngecek. Jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah iman kalian. Itu nasul Quran. Ayat ini ada asbab lurutnya ya. Ada asbab nuzulnya, Ketika itu pada perang Tabuk <clears throat> pada perang Tabuk perang yang menempuh jalan yang sangat jauh, perang Tabuk. Pada waktu perang Tabuk ada sebagian nggak banyak sebagian kaum munafikin sedang nongkrong-nongkrong cangkruan majelas untuk menghilangkan penat menghilangkan letih capek ngobrol-ngobrol tapi obrolannya itu sudah mulai menyinggung dan melecehkan Rasul dan para sahabat. Ada yang mengatakan ma mithla qurra'ina haula arghabu butuna arghabu butuna wa ajbanu 'inda liqa yang dimaukan Rasul dan para sahabat. Kita tidak pernah melihat orang-orang semacam ahli kiroahnya kami itu. Mereka itu paling seneng makan argabu putuna, doyan makan sehingga perutnya gede-gede. Eh, paling takut ketika berjumpa dengan musuh. Wa agdabu al-suna dan paling dusta kalau ngomong. Yang mereka maukan Rasul dan para sahabat. Kebetulan di situ ada salah satu sahabat Begitu mendengarkan omongan semacam ini langsung dibantah sama dia. walakinna kamu munafik. Dusta kamu, kamu munafik. Aku akan angkat, aku akan sampaikan ucapan kamu kepada Rasul SAW. Langsung dia lari menemui Rasul. Ternyata wahyu sudah duluan turun. Maka Rasul menaiki ontanya sambil berjalan. Laki-laki munafik tadi pun langsung menyusul Rasul sambil memegangi pelana ke untanya Rasul terseret terantuk-antuk batu. Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, inna kunna nakhudhu wa nal'ab." Ya Rasulullah, kami tadi main-main saja, bergurau saja. Kita berbincang-bincang majelis menghilangkan kepenatan, kecapean, keletihan ya Rasulullah. Rasul tidak noleh segitu. Beliau hanya membacakan ayat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kamu mengolok-olok? Jangan banyak alasan kamu telah kafir setelah iman kalian. Terus diulang-ulang. Belumnya membaca ayat ini. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yang munafik tadi bergelantungan di kendaraannya Rasul sampai kena batu terseret gitu. Rasul mengatakan ayat ini dari situ diambil faedah oleh para ulama kalau istihzaknya tindakan dia mencela dan mengolok-olok muslim itu dikarenakan keislamannya dikarenakan keimanannya atau sunnah rasul yang dia amalkan atau agama yang dia bawa menjadi tindakan kekufuran bukan lagi tindakan dosa besar semata. Tapi kalau yang dia olok adalah fisiknya seorang muslim, maka itu merupakan tindakan besar yang tindakan dosa besar diharamkan dalam Islam namun belum sampai tingkatan kekufuran. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Al-muhim terlalu banyak tindakan-tindakan yang diharamkan dalam Islam yang semuanya itu kalau dikerjakan bisa menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Sekali lagi, itu semua diharamkan. Semuanya dilarang dikarenakan betapa besar kedudukan Arabul Muslimin, kehormatan Muslim tadi. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha sesungguhnya darah kalian harta kalian kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari ini yang menahar di bulan ini bulan haram di negeri ini di negeri haram maka segala tindakan, segala perbuatan, segala ucapan yang bisa menjatuhkan kehormatan seorang muslim dengan tanpa alasan yang syar'i diharamkan dalam Islam, ada yang dihukumi haram dosa besar, ada yang sampai pada tingkat kekufuran. Baik dalam bentuk mencaci maki, mencela, merendahkan, menghinakan, melecehkan, ah, melaknat, mengkafirkan dia, menfasikkan dia, menghisbikan dia, memubtadikan dia dengan tanpa hak, menghibai dia, istihza dan segala macamnya. Semua tindakan-tindakan tadi diharamkan dalam agama. Barakallahu Kalau Khonafidina azakumullah. Disebutkan oleh para ulama keharuman tadi itu ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Muslim manapun tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Baik dia laki-laki ataupun dia wanita. Siapapun orangnya. Tetapi keharamannya itu bisa lebih parah lagi apabila yang dijatuhkan kehormatannya itu adalah orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dalam Islam. Itu haramnya lebih parah lagi. Lebih haram lagi. Lebih dikecam lagi. Di antaranya. Ialah kalau yang dia jatuhkan kehormatannya itu dari kalangan para umara para penguasa. Dari mulai penguasa yang pusat sampai penguasa desa. Mencela, mencaci maki, menghibai seorang muslim biasa, hukumnya haram. Lebih haram lagi kalau yang kamu caci, yang kamu celah, yang kamu rendahkan, yang kamu hujat, yang kamu hibai itu para umarok. Para umarok lebih parah lagi. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, Man ahana sultan, ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan penguasa, maka semoga Allah menghinakan dia. Dihinakan dunia akhirat. Bahkan, Ikhwanafitina Azzaikumullah, mencela, mencaci maki, menghinakan, merendahkan penguasa, itu sudah menjadi ciri khas tertentu sekte bid'ah. Menjadi ciri khasnya khawarij. Menjadi ciri khasnya kaum khawarij. <clears throat> Sehingga bukan lagi semata-mata tindakan dosa besar, tetapi sudah sampai pada tingkat penyimpangan prinsip penyimpangan akidah penyimpangan manhaj mencela mencaci maki penguasa ini termasuk bentuk khuruj bentuk pemberontakan penguasa yang itu merupakan tindakan kaum khawarij sehingga lebih haram lagi apalagi kemudian melaknat penguasa dilaknati apalagi menfonis penguasa dengan tanpa uzur syar'i Menfonis mereka dengan fasik. Menfonis mereka dengan mubtadi. Menfonis mereka dengan kafir. Lebih parah lagi. Itu merupakan ciri khasnya kaum khawarij. Penyimpangan manhaj. Penyimpangan akidah. Barakallah. lebih parah. Kenapa ya kan? Dikarenakan mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini dibahas khusus oleh Islam larangan mencela penguasa bab tersendiri. Dikarenakan saking banyaknya orang-orang yang menyimpang dalam bab ini barakallahu fikum. Dan pemahaman khawarij ini barakallahu fikum sudah merambah di mana-mana. Hampir selah, hampir umat Islam terkena virus khawarij ini. Mereka terbiasa untuk mencela penguasa, terbiasa untuk mencaci maki penguasa, terbiasa menghinakan penguasa, terbiasa untuk menyebutkan kejelekan-kejelekan penguasa. Ya, Pak ya. Seseorang yang anti teroris, seseorang yang anti khawarij terkena virus khawarij. Ya, Pak ya. Orang-orang awam, awamun nas, awamul muslimin Biasa lagi nyantai majelas sangruan, minum kopi di warung-warung. Yang dibicarakan diantaranya penguasanya. Ah, para penguasa sekarang ini susah rakyatnya. Ah, BBM naik nomor 500. Biasanya sini situ cuma setengah liter paling butuh berapa? 2000 rupiah. Sekarang butuh 5000 menyengsarakan rakyat. Terus ngumpat-ngumpat dia nggak sadar. Itu tindakan mencela penguasa, tindakan ribah kepada penguasa, tindakan haram dan lebih haram daripada yang haram tadi. Dikarenakan penguasa memiliki kekuasaan dan kemuliaan. Dia nggak sadar terkena virusnya kaum khawarij. Padahal ini orang ketika di, disebutkan bagaimana pendapat bapak tentang mereka-mereka ini. Wah mereka itu teroris, Awas, bahaya dengan teroris. Ngamuk-ngamuk. Bagaimana dengan pendapat yang ini? Oh mereka tuh yang begini, marah-marah. Gak sadar kalau dia pun juga demikian terkena dan terjangkit virus khawarij di warung warung kopi mereka. Allahul musta'an. Umumnya umar <clears throat> menjadi semakin besar dosanya ketika penguasa yang direndahkan. Yang kedua, <clears throat> ialah al-ulama para ulama Menghibai seorang muslim mencela seorang muslim punya haram lebih haram lagi kalau yang dicela, yang dicaci maki, yang direndahkan itu para ulama. Kalau katakan ulama itu ulama din, ulama yang mengerti agama, ulama yang faham Quran, faham sunnah, Para Apalagi ulama yang dijatuhkan, yang dilecehkan. Dengan julukan-julukan yang macam-macam, dengan pelecehan yang macam-macam, Allahul musta'an. Sampai dinyatakan perkara yang sangat masyhur dari para ulama kita. Mereka menyatakan luhumul luhumul ulama'i masmumah. Daging ulama itu beracun. Maknanya kalau kamu menghibai para ulama, menjatuhkan dan menjelekkan para ulama, kamunya yang mati. Kamu yang akan terkena racun daging tadi. Dan sunnatullah pada hamba-hambanya ketika ada seseorang yang menjatuhkan kehormatan para ulama, Allah akan pasti membinasakan dia di dunia sebelum di akhirat. Allahul musta'an. Dan mencela para ulama itu bukan lagi semata-mata ghibah, bukan lagi semata-mata yang diharamkan dalam agama. Dengan mana sebesar semata. Sama seperti yang tadi, mencela ulama itu sudah menjadi ciri khasnya sekte bid'ah tertentu. Bukan lagi tertentu, sudah menjadi ciri khasnya seluruh ahli bid'ah kalau mencela Umar itu ciri khasnya kaum Khawarij. Tetapi kalau mencela ulama itu ciri khas seluruh ahli bid'ah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah dalam akidahnya menyatakan Min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk ciri-cirinya ahli bid'ah mereka mencela dan merendahkan ahlul akar ulama-ulama ahli hadis. Juga diriwayatkan dari Yazid bin Sinan Beliau menyatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Tidak ada satu ahli bid'ah pun di muka bumi ini melainkan dia pasti akan membenci ulama ahli hadis. Bahkan oleh Al-Imam Abu Usman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadith dan juga oleh para ulama yang lain ini dijadikan sebagai ciri-ciri yang paling menonjol, ciri-ciri yang paling nampak pada ahli bid'ah. Mereka memiliki alamatun zahiratun hadiah ciri-ciri yang sangat nampak, yang sangat menonjol, semua orang tahu. Dalam bentuk kebencian mereka kepada para ulama, mereka merendahkan para ulama, melecehkan para ulama, mengolok-olok para ulama, menjauhkan umat dari para ulama dan memberikan gelar-gelar yang buruk kepada para ulama. Barakallahu fikum. Dan itu sesungguhnya sunnatul jahiliyah sunnahnya orang-orang jahiliyah barakallahu fikum. Bukan ulama saja yang mendapatkan celaan-celaan semacam itu. Jauh-jauh sebelumnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menjadi korban keganasan orang-orang musyrikin jahiliyah. Rasul dituduh ah, sahir, bukan sihir. Dituduh Kadzab, pendusta. Dituduh majnun, orang gila. Dituduh syair, penyair. Dituduh macam-macam. Dituduh yang aneh-aneh Rasulullah SAW. Dan beliau berlepas diri dari semua yang ada. Wahai para sahabat, para tabi, juga sama. Di masa-masa munculnya berbagai macam sekte-sekte bid'ah pada masa lalu. Sedang rame-ramenya muncul gelombang firqah-firqah yang sesat. Yang paling dikenal caciannya ialah kaum Mu'tazilah. Dengan motor mereka yaitu Amr bin Ubaid dan yang lainnya. Disebutkan di dalam kitab Mizanul I'tidal karya Az-Zahabi rahimahullah dan juga dalam asyar karya beliau dari Amr bin Ubaid tokohnya Mu'tazilah ketika ditanya tentang Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya tentang Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah dengan tegas yang mengatakan ilmu huma la yakhruju an nisa mohon maaf dia mengatakan ilmunya mereka itu tidak keluar dari sidinya perempuan. Mohon maaf kalau bahasanya agak kasar sedikit. Sebab zaman dahulu kan terucap itu oleh mereka. Diulangi lagi zaman sekarang ini oleh sekte sururiyin yang menjuluki para ulama sunnah ulama hadis dengan sebutan mereka itu ulama head dan nifas. Sama dengan yang sebelumnya. Dan semakin dahsyat barakallahu fikum di zaman kita sekarang ini berbagai macam sekte-sekte yang menyimpang memunculkan penyimpangannya masing-masing, bid'ahnya masing-masing dengan satu ciri mencela para ulama sunnah. Menuduh mereka dengan mutasyaddidin, orang-orang yang keras, orang-orang yang kaku. Kalau yang terbaru ini disebut dengan gulatut tajrih Gitu. Eh? Kaum ekstremis dalam penjara. Masya Allah. Eh? Macam-macam. Oh, julukannya luar biasa dikatakan sebagai ulama penjilat, penguasa, ulama-ulama ini dan segala macamnya al-muhim. Perkara yang sangat ma'ruf barakallahu fikum. Dan tidak ada satu sekte bid'ah pun melainkan ini ciri-cirinya. Mencela para ulama sunnah ulama ul-hadis. Ini hukumnya lebih besar lagi. Bukan semata-mata dosa besar, tapi lebih besar dari dosa besar. Bukan lagi semata-mata kefasikan atau kemaksiatan, sudah sampai tingkatan penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Bahkan lebih dahsyat daripada mencela para para pemerintah. Ini pemerintah cuman khawarij, tetapi kalau para ulama seluruh ahli kita, Allahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Nama ya. Termasuk dalam kategori ulama dan umara ialah semua pihak yang di tengah-tengah masyarakat itu memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Ah, tokoh-tokoh masyarakat yang dimuliakan, yang dihormati, yang dikenal kesolehannya, kebaikannya, nah, dan segala macamnya. Itu pun juga demikian. Ketika mencela mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, itu dosanya lebih parah lagi. Dikarenakan kemuliaan yang ada pada mereka, dikarenakan eh, kebaikan yang ada pada mereka, ketokohan yang ada pada mereka, kedudukan yang ada pada mereka. Itu lebih parah lagi para fikum. <clears throat> Apa yang saya sampaikan tadi dari mulai awal sampai terakhir dengan membawakan sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, itu semuanya ya khanafitina azakumullah apabila dilakukan dengan tanpa ada uzur syar'i, dengan tanpa ada alasan-alasan yang syar'i atau yang memotivasinya yang memotivasinya ialah eh, urusan-urusan uh, duniawi, urusan-urusan pribadi. Barakallahu fikum. Di sana ada beberapa kondisi yang dikecualikan oleh para ulama. Beberapa kondisi Enggak semua kondisi. Beberapa kondisi yang dikecualikan oleh para ulama di mana dalam Islam diperbolehkan bagi kita untuk menghibai seseorang atau untuk mencela seseorang atau untuk menjelaskan kejelekan seseorang kondisi tertentu dan orang-orang terbatas tertentu itu dikarenakan adanya al-masalih asyariyah, kemaslahatan-kemaslahatan syar'i. Itu namanya pengecualian. Ini yang membedakan antara al-mubayyirun dengan al-mu'tadilun. Yang membedakan antara orang-orang yang mutasahil yang bermuda-muda dengan orang-orang yang adil ciri khasnya al-mutasahilun, ciri khasnya orang-orang bermuda-muda dalam bermuamalah, ketika mereka membahas masalah semacam ini hanya berhenti sampai sini saja. Larangan mencela muslim, larangan menghina mereka, terus bawakan panjang seayatnya, sehadisnya. Terus begitu. Tetapi tidak menyebutkan adanya pengecualian. Sehingga difahami oleh mereka secara umum. Ini merupakan temit tindakan yang melembekkan prinsip, tindakan yang membuat goyah, membuat roboh prinsip al walak wal Kalau hanya sampai sini, maka semua umat Islam akan mencah mencahkan marah-marah ketika ada sebagian pihak yang membantah dan menjelaskan penyimpangan-penyimpangan tokoh tertentu yang sesat dengan mengatakan ya kita taqillah dia seorang muslim jangan kamu celah jangan kamu caci la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum bawakan semua ayat dibawakan semua hadis yang yang saya bacakan tadi walaupun itu orangnya sesat walaupun dia masuk dalam apa namanya lingkaran jil jaringan iblis liberal Barakallahu fikum dan misalnya sesesat apapun dibela sama yang lain dengan alasan masih muslim. Tidak boleh mencela mereka, tidak boleh menghibai mereka. Ittaqillah ya akhi, riba itu. Nah, itu ciri khasnya al mumayyun Dan memang sengaja mereka jadikan sebagai alasan, sebagai dalil untuk mengayomi tokoh-tokoh bid'ah mereka. Khusus bid'ahnya mereka saja. Ini adalah tokoh-tokoh. Mereka adalah orang-orang yang suka mencaci maki, tukang celah, tukang jarah, tukang takdir. Oh, begitu ya. Membawakan ayat yang saya bacakan tadi, membawakan apa yang hadis yang saya bacakan tadi, dan betul tidak salah. Tapi penempatannya yang kurang tepat. Sehingga saya katakan sekarang, sekali lagi ikhwan. Apa yang disampaikan tadi dari mulai awal sampai akhir dan sengaja saya perpanjang Dikarenakan itu merupakan hukum asal. Itu merupakan kaidah asal. Tidak boleh dan haram hukumnya mencela seorang muslim, merendahkan dia, mencaci maki, melaknat, menfonis dan segala macam hukumnya haram. Itu pada dasarnya untuk perkara-perkara yang sifatnya duniawi atau perkara yang sifatnya pribadi dan tidak ada alasan uzur syar'i. Namun di sana jangan sampai salah. Namun di sana ada pengecualian dalam Islam di mana kita diperbolehkan untuk mencela seseorang muslim bahkan membicarakan penyimpangan-penyimpangan aib-aibnya dia untuk sekali lagi untuk maslahat-maslahat syar'i kondisinya tertentu orangnya pun juga tertentu itu yang dibahas oleh para ulama di dalam bab al-ghibah al-mubahah. Saya bacakan saja penjelasan panjang dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah supaya jangan dikira dari kantong saya. Saya bacakan dari keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Salihin. Kitab yang sangat masyur ya. Riyadhus Salihin pada bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah yang diperbolehkan. Yang punya kitabnya langsung lihat di bagian daftar isi, lihat pada bab tadi. bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah yang diperbolehkan rinci, jelas, panjang, lebar. Kata Imam Nawawi rahimahullah i'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'i la yumkinul wusulu ilaihi illa biha wa huwa sittatu asbab. Ketahuilah ghibah membicarakan aibnya orang, membicarakan kejelekan orang lain diperbolehkan untuk tujuan sahih syar'i untuk tujuan yang benar yang syar'i. Yang tidak mungkin tercapai tujuan itu kecuali dengan riba tadi. Dan itu ada enam sebab. Enam sebab. Saya bacakan dan saya ringkas. al awal yang pertama. atau volume atau belum ketika mengadukan kezaliman orang lain kepada penguasa. Beliau mengatakan faya juzulil mazlum ayyatadallama ila sultan wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilayah au qudrah ala insafihi min zalih min zalimih fayaqulu zalamani fulan bi Kata beliau boleh diperbolehkan bagi orang yang terzalimi mengadukan kewaliman yang menimpa dia kepada penguasa penguasa atau kepada kaldi atau yang semisalnya dari orang-orang yang punya kekuasaan dan kemampuan. Jangan salah orang ini ya. Jangan salah orang ya. Kepada penguasa atau kepada kaldi atau kepada orang lain yang punya kekuasaan dan kemampuan supaya dia bisa mendapatkan keadilan dalam babnya ini. Dan boleh mengatakan zalamani fulan, si fulan mau boleh saya begini-begini. Nyebut namanya langsung. Fulan, fulan, fulan berbuat begini, begini, begini, begini kepada saya. Bagaimana Pak penguasa? Boleh. Dan itu bukan namanya ribah yang tercela. Paham ya? Itu kan menjelekkan orang lain. Ini Pak, oh ini loh, Pak Anu ini Pak, siapa namanya Pak? Eh? Siapa yang nanya? nama yang nggak maruf gitu ya. Ini lho Pak, Pak John. Apa siapa itu? Eh? Ini lho dia apa namanya ngambil barang saya, dia mencuri barang saya, dia memukul saya. Itu kan dia menyebabkan poin-poin kejelekan Pak John ya. Tapi gak ada masalah. Dikarenakan dia terzalimi dan dia mengadukan kepada siapa? Kepada orang yang berkompeten dalam bidangnya. Penguasa, qadhi dan yang semisal dari orang-orang yang punya kekuasaan dan punya kemampuan untuk menangani masalah ini. Boleh. Tapi kalau kamu mengadukannya kepada kepada sahib ente, sahib yang nggak bisa apa-apa, ngomong sini mana ini Pak John mukuli saya, mengolimi saya, begini begini, wah ditumpahkan semuanya kepada siapa? bank. Sahib ente ini tidak punya kemampuan apa-apa. Adalah ya cus. Itu namanya riba. Saya paham? Apa bedanya? Sehingga antum harus datang kepada orang yang memang berkompeten dalam bidangnya. kalau Yang antum anggap mampu untuk menyelesaikan masalah antum yang terzalimi tadi. Tidak kepada sembarang orang, apalagi di dalam forum begitu. Ah, saya ini dia sama banyak orang. Saya sudah dakwah kemana-mana, dicaci maki, dicela. Si Fulan mengatakan saya begini, si Fulan mengatakan saya begini. Wow, gitu. Itu namanya wadul. Itu adalah ghibah barakallahu Dikarenakan kamu menyampaikannya bukan kepada orang yang berkompeten, kamu sampaikan kepada para madu'unya kamu. Tidak benar itu. Sampaikan kepada yang punya wonang dalam babnya ini imma sultan, imma Kawi atau siapapun dari orang yang punya wilayah kekuasaan atau kudrah kemampuan untuk menyelesaikan masalah kamu. Saya lagi kondisi tertentu, orangnya tertentu. Ini yang pertama. Yang kedua, ialah al-isti'anatu ala tafiril munkar wa raddil 'asi ila Meminta bantuan orang lain untuk merubah kemungkaran atau mengembalikan ahli maksiat kepada jalur yang benar. <clears throat> Meminta bantuan orang lain untuk merubah kemungkaran atau mengembalikan atau menarik orang yang bermaksiat kepada jalur yang benar. <clears throat> Ini boleh. Fayaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar fulan ya'mal kada wa ya'mal kada fahfajuru anhu maka dia boleh dia boleh menyampaikan kepada pihak-pihak yang diharapkan kemampuannya menghilangkan kemungkaran tadi. Jangan lupa, pihak-pihak yang diharapkan kemampuannya menghilangkan kemungkaran tadi. Dia boleh mengatakan fulan berbuat begini, fulan berbuat begitu, nasihati dia, tegur dia, tahan dia. Boleh. Ingat kepada pihak pihak yang diharapkan kemampuannya. Siapa kira-kira Hah? Para umara. Siapa lagi yang lain yang, yang bisa ingkar mungkar? Para ulama, orang yang punya ilmu, yang punya keberanian untuk ingkar mungkar, yang punya kemampuan. Boleh. Dan itu bukan namanya riba. Walaupun kamu menyebutkan kemaksiatan sebulan. Datang kepada Pak RT. Pak RT, Pak RT. Ada apa mas? Itu loh, itu loh Pak Non. Itu loh Pak Non. Ada apa dengan Pak Non? Itu dia mabuk-mabukan di sana tuh Pak. Itu menyebutkan maksiat yang dikerjakan oleh Pak Non tadi itu. Mabuk. Tetapi ketika dia datang kepada orang yang tepat untuk berusaha menghilangkan kemungkaran tadi, itu bukan namanya kita. Dari faham ya, ya, Datang kepada Ustaz. Apa Ustaz? Ada apa? Itu Ustaz, ada santri sekarang gitu. Ada ada murid. Kenapa? Ngerokok. Itu tujuh jujur rokok. Datang kepada siapa ini? Kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada orang yang dianggap mampu untuk tagir al mungkar Itu bukan namanya riba. tapi ya? ya? Itu bukan namanya riba. Tetapi kalau kemudian dia sampaikan kepada semua orang yang mampu dan yang nggak mampu semua dia ceritakan itu namanya riba karena tujuannya semata-mata untuk membongkar aib bukan dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran dia. Wadul cerita begitu lagi majelis di warung, hmm? sambil minum kopi cerita tadi itu saya lihat, hmm? apa pak? Saya tadi lihat itu Kayaknya anak-anak sekolah Darul Arkom. Eh? Satu, dua, apa? lima kalau nggak salah itu. Ngerokok ngerokok semua tuh di ujung jalan itu. Eh? Wis mereka tuh gak karuan. Oh, waduh waktu oh, wah ya. Oh gitu ya. Iya, oh, ramai akhirnya. Wah heboh rupanya sekolah ngerokok. Ah, Allah musta'an. Ini hukumnya apa ya, Pak? Ini namanya hukumnya ribah dikarenakan dia tidak menyampaikannya kepada orang yang berkompeten dalam bidangnya. Itu namanya ribah wadul bukan dalam rangka tadhir al mungkar. Kalau memang niatnya kamu itu baik, langsung datang kepada uh, kepada guru-guru mereka atau kepada uh, orang tua orang tua mereka. Kalau betul itu kamu kamu lihat demikian, sampaikan langsung. Maaf, Pak Guru, sekarang Pak Guru dengan beberapa orang ke pojok sana, ke pojok sana. Ada apa? Pohon maaf ya? uh, murid-murid Bapak lagi ngerokok. Ya. Tolong di anu. Oh ya, terima kasih Pak. Langsung sana betul. Le, ngerokok le. Tangkap sama gurunya dihukum. Itu namanya riba yang di diperbolehkan atau ngomong langsung kepada orang tuanya atau kepada pamannya atau kepada kakaknya atau kepada siapa yang punya kemampuan untuk merubah kemungkaran itu bukan namanya riba yang ketiga ya Pak <clears throat> yang ketiga ialah al-istifta ketika dia minta fatwa istifta atau meminta fatwa kepada sang mufti Nama ya. Maka diperbolehkan katanya Imam Nawawi ketika dia meminta fatwa diperbolehkan bagi dia untuk curhat menyampaikan kronologi peristiwa yang hendak dia tanyakan tadi. Walaupun ketika dia menyampaikan kronologinya itu menyinggung banyak pihak. Minta fatwa terkait dengan rumah tangga. Siapa yang datang ini, Pak? Suami. Bermufti. Istifta kepada mufti, kepada qadhi, kepada alim, kepada ustaz, segala macamnya ngomong. Saya mau minta fatwa ustaz, minta penjelasan dan solusinya. Ada apa ini? Cerita dia. Ya, rumah tangga saya ustaz. Ada apa pak? Ya itu istri saya mulai oh, disebut, istri saya tuh begini begini begini begini begini dia begini begini begini begini begini begini bagaimana itu kan sang suami menyebutkan kejelekan siapa ya istrinya atau keluarga dia secara umum ayahku begini saudaraku begini uh, eh, ini ku begini ini ku begini itu ku begini sebutkan semua semuanya kecantol Katanya Imam Nawawi wahada hadza jaizun lil hajah. Itu diperbolehkan karena sebuah hajat minta fatwa kepada sang qadhi. Walakinil ahwat wal afdal, tetapi yang lebih hati-hati lebih afdal ayyakul dia mengatakan dengan bahasa kinayah. Bagaimana pendapat ustaz tentang seseorang yang begini-begini? Bagaimana pendapat ustaz tentang seorang suami yang begini-begini atau seorang istri yang begini-begini dengan bahasa kinayah itu lebih afdal tanpa perlu menyebut nama. Kalaupun seandainya dia harus menyebutkan nama dikarenakan sebuah hajat itu diperbolehkan. Saya difahami? ini? Dipahami. Itu bukan riba ya. Yang keempat. <clears throat> yang keempat. Dan ini yang ingin saya sampaikan para kelompok. Dan ternyata Al-Imam Nawawi memperpanjang. Yang keempat di antara riba yang diperbolehkan ialah tahzirul muslimin minasyar wa nasihatuhum memperingatkan mentahdir kaum muslimin dari segala bentuk kejelekan dan menasihati kaum muslimin dari segala bentuk kejelekan. Tahdir. Itu riba yang diperbolehkan. Wadhalika min wujud Dan itu ragamnya banyak. Diri sama beliau. Saya bacakan satu persatu supaya antum paham ya. Yang pertama minha ialah jarhul majruhin minar ruwati wasyuhud وذلك dzalika jaizun bi ijma'il muslimin bal wajibun lil hajah. Termasuk tahdir ialah mengkritik orang-orang yang layak dikritik baik dari kalangan rawi-rawi hadis atau para saksi-saksi di pengadilan. Itu diperbolehkan dengan kesepakatan kaum muslimin bahkan diwajibkan karena hajat. Rawi-rawi hadis dikatakan ini dhaif, ini thiqah, ini soduk, ini kadzab. Boleh, bahkan wajib. Para saksi, oh ini adil, ini fasik, ini layak. Jadi saksi ini tidak boleh. Bahkan wajib dengan kesepakatan kaum muslimin dan itu bukan riba. Masuk dalam bab nasihat. Di antaranya kata beliau, Al-musyawaratu fi musaharati insan au musyarakatihi au muamalatihi au ghairi dzalik au mujawaratih ketika dia memberi saran memberi musyawarah kepada orang lain ketika hendak menikah dengan si fulan atau ketika hendak diajak kerjasama dagang atau ketika diajak muamalah atau bertetangga dengan dia atau semisal. Ada orang datang kepada kamu minta saran, minta musyawarahnya. Bagaimana? Ya si fulan mau menikahi putri saya. Bagaimana nih si fulan? Ya si fulan mau mengajak kerjasama dagang sama saya. Bagaimana si Fulan? Ya hi, saya mempunyai rumah di kampung ini. Tetangga saya adalah Fulan dan Fulan. Bagaimana Fulan? Diminta musyawarah untuk menilai orang-orang tadi. Kata Imam Nawawi, wajib al musyawar Allah yukhfiya Maka wajib bagi pihak yang dimintai saran tadi tidak boleh menyembunyikan keadaan orang-orang tadi. Falyadhkurul masawi allati fi biniyatin nasihat. Bahkan dia harus menyebutkan kekurangan-kekurangan pada orang-orang tadi dengan tujuan untuk menasihati. Ya, itu ada fulan mau menikahi putri saya. Bagaimana si fulan ya, akhi? Dan antum tahu siapa dia? Sampaikan. Amma fulan hadza rajul miskin. Ini orang miskin. Hadza rajul miskin. Ini orang miskin yang punya harta. Nampaknya putri bapak tidak bakal sanggup sama dia. Hmm? Ya karena tahu putrinya dia ini biasa hidup enak gitu loh. Ini dikasih orang kanan kiri bisa menderita ada miskin. Atau oh ini orang temperamental gampang ngamuk atau ini orang, ini orang gak amanah. Atau ini orang, ini orang agamanya kurang bagus. Atau ini orang akhlaknya kurang baik. Bahasa. Mau tidak mau kamu harus menyebutkan kejelekan-kejelekan yang ada pada dia dengan tujuan nasihat. Menasihati orang tadi supaya jangan salah pilih mantu. Paham ya? Barakallahu Ingat dengan tujuan nasihat, bukan dalam rangka untuk ngambil sendiri <laughs> hati itu dia kok oh, jangan oh dia itu tidak ma'ruf manhajnya hmm. tanya lagi yang ini jangan oh dia tuh akhlaki kurang baik ini semua dijarah sama dia nah terus siapa kira-kira pak nah, pengen tahu yang sebenarnya nih ini nah, ini insya Allah rajul khair, rajul saleh. Eh, Allah besar. Itu namanya bukan menasihat. Adalah ya Sehingga tujuan dia nasihat. Juga terkait dengan masalah syarikat dagang, terkait dengan muamalah. Sampaikan apa apa yang anda tahu. Setahu saya ini orang tetangga satu ini lidahnya nggak mau diem. Supaya dia tahu waspada dengan apa yang ada pada tetangga dia sampingnya. Itu bukan riba, diperbolehkan kata beliau. Wa minha di antaranya lagi yang juga termasuk tahdir yang diperbolehkan. Ialah idza ra'a mutafaqqiha yataraddadu ila mubtadi'in aw fasiqin ya'khudhu anhu al-ilm. Ketika dia melihat seorang talibul ilm, seorang pencari ilmu mondar mandir datang kepada ahli bid'ah atau orang fasik untuk menimba ilmu daripadanya. Wa ya al Dan dia khawatir talibul ilm ini nanti akan mendapatkan marah bahaya kalau mengambil ilmu agama dari ahli bid'ah tadi atau orang fasik tadi. ya lima Nawawi fa'alaihi nasihatuhu bibayani halih Bisyarat ayyaksidun nasihah maka wajib atas dia untuk menasihati talibul ilm tadi, menjelaskan keadaan ahli bid'ah tadi atau orang fasik tadi. Ingat dengan tujuan menasehati. Belum mengatakan wahada mimma yughlatu fi ini yang seringkali disalahgunakan. Waqad yahmilul mutakallim bidzalikal hasad Sebab ada kalanya orang tadi berbicara motivasinya adalah hasad. Bukan nasihat. Jangan sama dia. Kenapa? Orangnya menyimpang. Jangan sama dia. Kenapa? Hizbi. Jangan sama dia. Kenapa? Orangnya baik akhlaknya. Terus sama siapa? Sama saya saja. Eh, hati-hati ya Pak. Itu tujuan hasad itu namanya riba. Sehingga tujuan dia betul-betul nasihat. Menasihati kaum muslimin jangan belajar kepada ahli bid'ah, jangan belajar kepada orang-orang yang full syubhat, jangan belajar kepada orang yang fasik supaya aman agamanya. Barakallahu fikum. Ini bukan termasuk riba yang diingkari, bukan termasuk riba yang haram, bahkan termasuk riba yang diperbolehkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Barakallahu. Yang kelima, dari sebab-sebab ghibah yang diperbolehkan ya. Yang kelima ialah ayyakuna mujahiran fi fisqihi au bid'atih. Yang kelima kalau ada seseorang yang terang-terangan melaksanakan kefasikannya atau bid'ahnya. Kal mujahir fi syurbil khamr seperti orang yang terang-terangan minum khamr dan semisalnya belum mengatakan fayajuzu dzikruhu bima yujahiru bih wa yahrumu dzikruhu bighairihi minal uyub maka boleh disebutkan orang tadi dengan perbuatan yang dia terang-terangan melaksanakannya tetapi tidak boleh menyebutkan aib-aib yang lain yang dia tidak terang-terangan mengerjakannya Hati-hati ya Pak Yang disebutkan semata-mata tindakan yang dia terang-terangan melakukannya. Ada orang yang terang-terangan minum khamr di tengah jalan mabuk, boleh. Fulan bin fulan pemabuk. Itu boleh ya, Tapi tidak boleh bagi antum menyebutkan yang lain-lainnya yang tidak terang-terangan mengerjakannya. Shh. Jangan bilang siapa-siapa ya. Dia juga bukan semata-mata pemabuk, tapi juga main wanita sambil bisik-bisik begini. Adalah Yesus? Itu semua perkara tersembunyi. Ketika dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi, sembunyikan aibnya dia. Yang dibahas sekarang ya Ivan, yang terang-terangan berbuat kefasikan atau kebinahan. Silahkan kamu sebut dia dengan tindakan yang tadi dia kerjakan dengan terang-terangan. Saja. Jangan menyebutkan yang lain-lainnya. Kecuali kalau tindakan-tindakan yang lain-lainnya itu masuk dalam kategori enam sebab yang dikawakan tadi. nggak ada masalah. Barakallahu Atau dia terang-terangan menebakkan bid'ahnya, nulis di internet, Hah? dimasukkan di dunia maya, namanya apa? Diposting. Eh, ditampilkan namanya apa? Eh, ya gitu ya. Itu bahasanya. Eh, tampilkan di dunia maya, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan dia penyimpangan sufia, penyimpangan ini, penyimpangan itu. Uh, dia membela uh, hizbiyin, membela libid'ah segala macamnya. Terang-terangan. Atau di Facebooknya menggunakan FB di Facebook Facebook terang-terangan begitu, belak-belakan. Dan yang semacam ini barakallahu fikum. Tidak ada masalah bagi siapapun untuk mencatut namanya. Hah? Fulan bin Fulan menebarkan paham sufi. Hah? Fulan bin Fulan membela ahli bid'ah. Ah, fulan bin fulan begini. Ah, begini. Ada masalah. Ingat yang disebutkan yang semata-mata dia tampilkan saja. Dan itu bukan namanya riba. Dan itu bukan namanya mencari-cari kesalahan orang lain. Dan itu bukan namanya apa ya, Pak? Bukan, itu namanya riba yang diperbolehkan. Di zaman sekarang ini para Allah sudah terjadi kekacauan dan kerancuan pemahaman. Ketika ada sebagian pihak yang kemudian menampilkan penyimpangan-penyimpangan tadi, mereka-mereka yang ditampilkan penyimpangannya marah besar. Memang satu orang itu suka menyebarkan aibnya orang lain, suka menyebarkan oh, marah-marah dia. Ya kita taqillah kamu menebarkan penyimpangan kamu di mana? Kalau kamu berbuat penyimpangan di kamar kamu yang gelap kamu kunci, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jal. Lalu ada orang yang mencari-cari, mengorek-ngorek keterangan sampai bisa buka pintu kamarnya kamu. Itu namanya tercela. Mencari auratnya muslimin dikecam dalam Islam. Tidak boleh. Tapi kalau kamu melaksanakan penyimpangan tadi terang-terangan kamu tampilkan di dunia maya. Kamu tampilkan di Facebookmu, semua orang bisa melihatnya, bisa singgah, nah gitu ya. Bisa main, bisa buka, bisa membaca, bukan semata-mata satu Surabaya, satu dunia. Itu bukan namanya orang yang sembunyi-sembunyi, itu namanya mujahir, orang yang terang-terangan dalam berbuat bid'ah. Jangan salahkan siapa-siapa kalau kemudian nama kamu dicatut dan ditampilkan dalam kategori orang-orang yang menyebarkan penyimpangan. Jangan marah-marah, tobat, tobat. Kamunya tobat kepada ya Allah, jangan kamu ulangi lagi tindakan kamu itu. Hentikan penyimpangan kamu, berhenti. Jangan kamu sebarkan kemana-mana. Tobat kepada Allah Subhanahu wa dan mestinya kamu bersyukur kepada Allah kepada eh, kepada orang tadi dikarenakan orang tadi menasihati kamu dengan cara yang sama nek penyimpangan kamu sadar Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah tidak bisa membedakan antara yang sembunyi-sembunyi dengan yang terang-terangan ingat poin yang kelima ya Pak termasuk sebab dibolehkannya riba ketika orang itu terang-terangan melaksanakan kefasikannya atau kebidahannya. Barakallahu fikum. Termasuk dalam bab terang-terangan disebutkan dalam hadis seseorang yang melaksanakan kemaksiatan atau kefasikan atau kebidahan sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia cerita sendiri. Mutangi cerita sendiri pada uh, uh, Facebooknya atau pada situsnya atau pada uh, kesempatan taklim dan segala macam disampaikan sendiri bangga merasa seneng dengan kemaksiatan yang dia kerjakan semalam dia sampaikan sendiri oh saya tadi malam itu begini begini begini begini begini begini orang katanya gak ada yang tahu tiba-tiba oh gitu ya semalam kamu begini ya nah iya nah itu namanya mujahir. Orang yang terang-terangan tidak masalah diri bayi para pelatih. Salah dia sendiri, dia membongkar aibnya sendiri barakallahu fikum. Ini yang kelima. Dan yang keenam, yang terakhir kata Imam Nawawi rahimahullah, at-ta'rif. Yaitu uh, dikarenakan orang tadi dikenal dengan sebutan tersebut. Beliau mengatakan, "Faidza kana al-insan ma'rufan bilaqabin كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم jaza ta'rifuhum bidzalik. Kalau ada seseorang yang ma'ruf dengan gelar, dikenal dengan gelar tertentu seperti al-amash, orang yang rabun matanya mengeluarkan kotoran-kotoran mata, orang yang a'raj yang pincang, asam yang tuli, a'ma yang yang yang yang yang buta, ahwal yang culing dan segala macamnya itu boleh disebutkan gelar-gelar tadi dikarenakan memang dia dikenal dengan gelar tersebut maka disebutkan bukan dalam rangka melecehkan atau merendahkan tapi disebutkan dalam rangka untuk mengenalkan dia kalau seandainya ada cara yang lain untuk bisa mengenalkan dirinya itu lebih afdal namanya atau kunyahnya itu lebih afdal barakallahu Nah, beliau mengatakan fahadhi sittatu asbabin dzakaraha ulama wa aktsaruha mujma'un alaih. Ini enam sebab diperbolehkannya ghibah disebutkan oleh para ulama dan mayoritasnya disepakati oleh mereka. Wa dalailuha minal ahadits sahihati masyhurah dan dalil-dalilnya dari hadis yang sahih sangat masyhur. Famin dzalik Lalu beliau menyebutkan beberapa riwayat yang menjadi dalil tentang poin-poin yang ada di atas. Ini pengecualian. Kalau, kalau demikian keadaannya, maka diperbolehkan dan bukan termasuk mencela yang dilarang. Dan di zaman sekarang ini, khonafitina Azzaikumullah, yang paling ditentang itu ialah poin yang keempat tadi. Tahdirul muslimin minasyar wa nasihatuhum poin mentahdir kaum muslimin dari, kejahatan dan menasihati mereka. Uh, di zaman sekarang ini ya, Pak. Banyak sekali orang-orang yang anti dengan kata-kata tahdir. Uh, telinga itu langsung gatel, uh, pedes gitu loh. Dengan kata-kata tahdir. Allahul musta'an. Ya kita kelah, dapat kok gatel. Ini perkara diperbolehkan, diizinkan dalam syariat, bahkan diwajibkan dengan kesepakatan para ulama. Tapi ingat dengan ketentuan tertentu, kondisi tertentu dan orang-orang tertentu. Barakallahu fikum. Maka al-munsifun al-mu'tadilun, orang-orang insaf, orang yang adil, yang di atas al-haq adalah orang-orang yang mengamalkan semua dalil pada tempatnya masing-masing. Hukum asal mencela, hukum asal mencaci maki, hukum asal menfonis segala macam haram. Tidak diperbolehkan Muslim yang manapun, apalagi ulama, apalagi umar, Tetapi ada kondisi tertentu yang diperbolehkan. Barakallah. Allah taala alamu bisawab. Baik, barakallahu fikum. Kita teruskan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di meja yang mungkin untuk dijawab. Ada yang bertanya, tolong berikan contoh mencaci muslim dengan hak. Masya Allah. Contoh yang paling tepat, yang paling pas ialah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengecam dengan keras kaum khawarij. Apa kata Rasul? Terkait dengan kaum khawarij, Rasul mengecam mereka, mencela mereka dengan julukan yang sangat pedas Beliau mengatakan tanpa kesedi, gila benar, gila benar, gila benar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Sepengetahuan saya tidak ada kata yang lebih pedas daripada ini. Ya Pak ya? Kalau seandainya, kalau seandainya nih, ada tokoh bid'ah yang dikenal dengan kesesatannya dibilang anjing neraka saya pikir bakal kiamat dunia ini ya Pak ya nah ya Rasulullah SAW mengatakan demikian tentang khawarij hadis tentang khawarij dinyatakan oleh para ulama mutawatir hadisul mutawatir maknawi mutawatir secara maknawi dan beliau menjuluki mereka dengan julukan yang macam-macam. Dikatakan sebagai kila benar, kila benar, kila benar. Dikatakan, dikatakan sebagai syarru tahta di sama. Sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Assalamualaikum. Bahkan beliau mau membunuh mereka dan segala macamnya. Kenapa demikian ya Dikarenakan kaum khawarij ini adalah cikal bakal munculnya semua sekte-sekte yang menyimpang dalam Islam. Jadi kaum Khawarij. Dan dia ini adalah sekte pertama yang muncul dalam sejarah Islam. Dan pemahamannya itu barakallahu fikum sangat mengerikan dan sekte yang paling yang paling aksis sepanjang masa sampai nanti pada ujungnya bergabung dengan Dajjal. Itu disebutkan dalam nas hadisnya Rasul yang dihasankan oleh Syekhul Imam. Barakallahu Sehingga beliau mengatakan demikian dalam rangka tahdir, dalam rangka tahdir memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kaum khawarij. Itu bihakin. Siapa yang mengatakan bighairi hak? Ada yang berani itu celahan tanpa hak? Wah, oh, bisa bahaya yang mencela Rasul loh ini. yang kata, wah Rasul itu senangnya mentahdir, hati-hati. Anda sedang mencaci mati Rasul. Wah Rasul itu ucapannya terlalu pedas gitu. hati-hati. Itu ini Rasul yang mengatakan ya, kan Barakallahu fikum. Sepengetahuan kita dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, dai-dai ahlu sunnah, dari kalangan ulama-ulama ahlu sunnah, sepengetahuan saya, belum pernah memberikan gelar kepada seseorang mubtadi umbal atau sekte bid'ah dengan gelar yang lebih pedas daripada gelarnya Rasul ini. Belum pernah saya dengar. Paling pol dikatakan ada sururi, ada ikhwani, ada mubtadi umbal. Menurut saya, sebelum apa-apa itu. Belum ada kata-kata ini. Ya, Pak ya seringan, seringan. Teringat itu semuanya pihak dan yang di, yang disebutkan celahnya adalah dari kalangan ashabul ahwa wal bidah dan orang-orang yang memang layak untuk dicela. Itu riba yang syar'i, riba yang diperbolehkan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Gitu ya. <clears throat> Masya Allah. Manil muzabzabuna fi hadal asr wa ma hududuhu tahu mudabdab Nah, mudabdab itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim sifatnya kaum munafikin. Mudabdabina baina haula'i la ilaha haula wa la ilaha haula. Munafikin itu orang yang mudabdab yang bimbang, yang bingung. Tidak ke sini, tidak ke sini. Tidak ke sini, tidak ke sini. Wa ma hududu. Apa batas-batasnya ikhwan? Disebutkan oleh para ulama kita, khulasahnya ikhwan ya kaum munafikin yang ada di zamannya Rasulullah SAW adalah ahlul bid'ah sepanjang masa. Adalah ahlul bid'ah sepanjang masa. Para pelatih. Ya itu dia. Ada yang betul-betul nampak jelas kemunafikannya, ada yang tersamarkan. Tapi semua yang namanya ahlul bidah munafikin pada masa ini. Barakallahu Itu hulasohnya Hulasohnya Barakallahu Jika kita bertemu dengan orang yang mencela jenggot, apakah dia langsung dikafirkan tanpa ditegakkan hujah padanya? Ya enggak, enggak segampang itu. Kan dibahas kemarin ya tindakan dia ketika mencela jenggot itu dua dirinci seperti yang keterangan tadi dari Syekh bin Kalau dia mencela jenggot karena fisik itu riba yang diharamkan. Tetapi kalau dia mencela jenggot dikarenakan itu sunnahnya Rasulullah SAW maka kekufuran artinya dia melakukan tindakan kekufuran. Adapun orangnya tidak bisa langsung diharus kafir. Ada persyaratan panjang di kalangan para ulama kita ada faktor penghalang yang harus dihilangkan dan sudah pernah kita bahas oh, oh, oh belum ya belum ya oh belum masalah mengkafirkan ini oh belum belum nanti pada bab yang ke 32 Allah pembahasan khusus tentang masalah takfir insya Allah ya jadi bedakan antara perbuatan dan orang kita bisa menghukumi perbuatan seseorang dengan kufur kefasikan, kemunafikan bisa adapun memfonis orangnya belum langsung bisa harus terpenuhi persyaratan persyaratan yang ada. Bolehkah kita membicarakan seorang ahli bid'ah dalam sebuah forum yang di dalam forum tersebut orang itu sudah diketahui keadaannya sebagai ahli bid'ah. Kalau dalam rangka untuk tahdir, dalam rangka untuk mengingatkan kembali tentang bahaya dia atau menyebutkan penyimpangan-penyimpangan baru yang ada pada dirinya lah, Bas. Tidak ada masalah ya Apalagi e, forum yang umum semacam ini yang mana ada pula di kalangan e, jamaah yang belum belum bisa memahami atau belum belum paham disampaikan itu pun apabila ada maslahat yang dicapai. Ketika di forum umum semacam itu harus ada maslahat penting yang dicapai dan aman dari berbagai macam kemadaratan yang ada. Iya ini, insya Allah. Mohon nasihatnya untuk para tulabul ilm pun mereka berada, bagaimana menurut antum? Di mana saat ini banyak sekali para tolab tolabul ilm saling berpantahan di dunia maya, sehingga berakibat terbongkarnya aib-aib para ulama yang seharusnya ditutupi dari halayak ramai. Kalau yang antum maukan adalah ulama usunah, nah, dan sepantasnya dari kalangan tulabul ilm berbuat demikian ya Pak. Sehingga dalam urusan dunia maya harus di kang ya pokoknya, Tidak se, tidak se, semudah dan segampang yang, yang dibicarakan. Dan saya perhatikan memang rata-rata yang tampil di dunia maya itu itu bukan para asatidah yang yang ma'rufin dengan sunnahnya kebanyakan yang tampil ya dari kalangan tulabul ilm kadang juga nggak tahu siapa dia kadang menggunakan nama kunya Abu Fulan Sopoi, sopo kadang apa gitu, nggak ma'ruf atau yang tampil dari kalangan para asatidah yang betul-betul memang memiliki eh, apa namanya kemampuan dan waktunya berbicara. Bukan semata-mata patah-patahan kayak orang anak kecil itu enggak. Bicara dia di dunia maya. Atau sebagian ustadz yang memang nggak ada kerjaan. Barakallahu fikum. Jadi ya ya itu. Jadi ya jadinya kayak sama yang lainnya itu. Dibikin mainan sama para uh, Facebooker Facebooker dan para apa namanya ini yang pemain pemain <laughs> oh dibikin mainan sama mereka tidak wah udah dipancing ngamuk ngamuk Ustaz ya wah ketawa ketawa yang lainnya Allah bisa aja Ustaz. jangan mau dibikin seperti itu Barakallahu dan setahu saya dari kalangan para cerita di wal jamaah jarang yang kemudian terjun di dunia maya dengan penggambaran semacam ini. Mereka yang terjun di dunia maya di situs tertentu untuk membawakan sebuah makalah ilmiah atau membantah uh, eh, sebab sebab pemahaman pemahamannya lagi marah atau orang tertentu yang memang lagi uh, lagi lagi error tukang fitnah dibantah. Tapi kalau yang semacam ini yang foto-foto fatahan begitu, wah apa gitu nggak ngerti halnya. kalau saya tidak ada di kalangan para ustadz yang berbuat demikian. Kecuali yang tadi itu yang nggak ada kerjaan tadi. Yang nggak ya, mungkin saya sebutkan namanya. Tapi saya tahu orangnya.